الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat memahami asma Allah Subhanahu wa taala dan mempraktekannya dalam kehidupan ini. Alhamdulillah kita sudah sampai ke nama yang nomor berapa? 20 berapa? yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala dalam kitabnya Mukhtasar Fiqh Asmaul Husna yaitu Al-Alim Al-Alim yang artinya yang maha berilmu yang maha mengetahui وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في أكثر من 250 من 150 موضعا Nama Allah Al-Alim ini telah disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim lebih dari 150 kali. Ini menandakan pentingnya nama ini dalam kehidupan ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir." Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia Maha mengetahui lagi Maha perkasa. Maha berkuasa. Dan Allah berfirman, "Wa kafa billahi alima." Cukuplah Allah Jalla Jalaluh sebagai yang maha mengetahui yang artinya arti al-alim ini alladhi ahata ilmuhu bil-zawahir wal-bawatin wal-israr wal-i'lan wabil alamil ulwi was-sufli wabil madi wal hadir wal mustaqbal yakni yang ilmunya meliputi segala hal yang zahir segala hal yang tampak yang lahir dan semua yang batin yang tidak tampak ilmunya yang meliputi hal-hal yang rahasia yang skrip dan juga hal-hal yang jelas-jelas mereka sampaikan ilmunya yang meliputi al-alam al-ulwi yaitu alam yang ada di atas sana dan alam yang berada di bawah ilmunya meliputi yang telah terjadi masa lalu Allah telah mengetahuinya dan masa sekarang ini Allah mengetahui apa yang terjadi di muka bumi ini dan di langitnya bisa antum gambarkan apa yang terjadi sekarang ini? Mungkin dari tabrakan umpamanya, insiden yang terjadi di jalan, orang-orang yang mati, yang tenggelam di lautan, baik yang di Malaysia, yang di Indonesia, yang di Amerika, yang di Timur Tengah, yang gimana mana. Allah mengetahui dengan apa yang sedang terjadi sekarang ini pada detik ini Allah mengetahui gerakan antum lagi makan coklat itu Tahu Allah Berapa kali antum menggerakkannya Allah ya'lam Dengan apa yang sedang terjadi ini Wal mustaqbal Dan apa yang akan terjadi Subhanallah Banyak orang yang tidak sadar dengan apa yang akan terjadi Kalau kita mengetahui Dengan apa yang akan terjadi niscaya kita akan berhati-hati. Kita kalau tahu nih dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahu kita juga. Kalau kita tahu keluar dari masjid terjadi insiden tabrakan, kira-kira kita keluar dari masjid ini? Nggak bakal keluar. Gitu. Kalau kita tahu selepas makan kambing kita stroke kita gak bakalan makan itu pernah di Lombok Lombok itu di Indonesia sana ada seorang ya mantan government dia kedudukannya tinggi dia lagi makan nasi mandi ya nasi mandi ini nasi Arab sana bersama daging kambingnya. Yang masak itu puluhan tahun berada di Mekah. Jadi masakannya enak banget. Ini orang sudah tua. Dia makan Masya Allah ditambah lagi dengan daging kambingnya. Terus makan. Tanpa sadar sebelum dia beranjak dari tempatnya dia terserang stroke. Di tempat makan. Dia dibawa ke rumah sakit dengan ambulans. Masya Allah Ini nggak stroke Masya Allah Wal mustaqbal dan apa yang akan terjadi Apa yang akan terjadi di negeri Malaysia ini Di masa mendatang Siapa yang bakal menjadi Raja 50 tahun ke depan dan siapa yang bakal menjadi presiden di Indonesia beberapa bulan ini umpamanya Allah sudah mengetahuinya Dan lebih dari itu Allah mengetahui siapa di antara kita Yang masuk surga dan siapa yang bakal masuk neraka Ilmu Allah itu mencakup semuanya Allah mengetahui siapa yang bakal masuk surga sehingga para sahabat pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aya'lamu rabbuna ahlal jannati min ahlin nar?" Apakah Rob kita mengetahui siapa di antara kita yang bakalan masuk ke surga dan siapa yang bakalan masuk ke neraka? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am." Iya. Allah tahu. Kemudian para sahabat bertanya, "Fafimal amal?" Kalau begitu buat apa kita beramal? Kalau Allah sudah mengetahui Allah sudah mengetahui tapi kita tidak mengetahui Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu Tugas kita ini beramal Beramalah kalian kata Rasul SAW Semua akan dimudahkan sesuai dengan catatannya dia. dia bakal masuk surga Atau masuk neraka Dan iman pertama dengan takdir Allah itu beriman bahwasanya Allah mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi buat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bakal masuk surga dan siapa akan masuk neraka. Fala yakhfa 'alaihi syai'un minal asya'. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi buat Allah Subhanahu wa taala. 'Alima ma kana wama Allah mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Wama lam yakun dan apa yang belum terjadi. Lau an lau kana yakun. Andai kata itu terjadi bagaimana proses kejadiannya. Secara detail Allah mengetahui semuanya. Ahata bi kulli syai'in ilma. Ilmunya meliputi segala sesuatu wa ahsa kulla syai'in dan Allah bisa menghitung dan telah menghitung semua jumlah apa saja yang di muka bumi ini. Semuanya. Daun-daun yang jatuh dari pepohonan. Allah mengetahui jumlah titik air hujan yang turun ke muka bumi ini. Dan Allah tahu di mana air hujan itu akan turun. Allah mengetahuinya. Syekh mengatakan walil imani bihadzal ismil azim atharun mubarakatun 'alal 'abdi bal huwa akbaru zajirin wa a'zam wa'id dan pengaruh dari beriman dengan nama Al-Alim ini itu memiliki pengaruh yang besar di dalam kehidupan hamba dan itu akan menjadi suatu Mau mau'idhah yang paling besar. Ketika seorang hendak mencuri, dia ngomong Allah tahu dengan aku ini kenapa aku mencuri. Itulah yang akan menggerakkan hati hamba sebagaimana As-Sami Al-Basir. Begitu pula Al-Alim ini. Qala Syekh Muhammad Al-Amin al shinqiti, Ajma' al-ulama' على أنه أكبر واعظ وأعظم زاجر نزل من السماء إلى الأرض Para ulama berijma, bersepakat bahwasanya nama Allah ini adalah peringatan yang paling besar, mauidhah yang paling agung buat hambanya yang turun dari langit ke bumi. Wala takadu tuqlabu waraqatun wahidatun ولا تكاد تقلب ورقة واحدة من أوراق المصحف الكريم إلا وجدت فيها هذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم hampir tidak pernah kau buka Al-Quranul Karim satu persatu kecuali akan didapat di dalamnya peringatan ini di antaranya bikulli syai'in alim Allah mengetahui dengan segala sesuatu wallahu bima ta'maluna khabir dan Allah dengan apa yang kalian perbuat itu mengetahui secara detail ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun Allah mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian terang-terangkan wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha dan tidak ada satu daun pun yang turun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya Walakat khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh dan telah kami ciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwanya. Apa yang terbetik di hati kita Allah Jalla Jalaluh mengetahui wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum. Ketahuilah kata Allah Sesungguhnya Allah mengetahui dengan apa yang di diri kalian Bukan yang di tangan kita Bukan yang di dompet kita Bukan yang di rumah kita Dengan apa yang di diri kita Allah mengetahuinya Fahdharu Maka berhati-hati Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man hamma bihasanatin Barang siapa yang ingin berbuat kebajikan Falam ya'malha dan dia tidak melakukannya. Cuma sekedar niat. Di dalam hati ingin berbuat kebajikan. Itu sudah ditulis kebaikan. Karena Allah tahu. Tapi ketika kita niat untuk berbuat buruk. Berbuat jahat. Kemudian kita tidak mengamalkannya. Apa yang akan Allah tulis? Allah akan menuliskan kebaikan buat kita. Karena Allah tahu mungkin teman kita tidak tahu niat buruk kita. Tapi kita punya niat dan kita gagalkan niat itu, Allah telah menyatatnya sebagai kebaikan. Maka Al-Alim ini hendaklah menjadi penggerak buat kita berbuat kebajikan. Kadangkala kita berbuat baik ini kepingin dilihat orang ada niat Allahu Akbar ya. Ketika beramal kebajikan, bersedekah, berderma. Secara kasat mata kita, kita berbuat baik. Tapi ternyata kita telah berbuat keburukan. Antum ingat semua insya Allah dengan hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmidhi dan lainnya awwalu man tusa'ar bihin nar yaumal qiyamah salah ada tiga golongan manusia yang akan menjadi koreknya api neraka apa korek itu Hah? korek juga di sini korek itu yang buat kalau ngidupin apa apa buat pembakar itu kalau kita adalah korek yang dari ada yang dihidupin gini ya kemudian ada yang mancis mancis Hah? betul kok ketawa kita kan jadi takut salah ini kita ya yang bakal jadi mancis yang untuk menghidupkan api neraka itu salah tiga orang ini secara zohir adalah orang soleh. Orang yang baik. Orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, alimun wa qari'ul Qur'an. Orang yang alim dan pandai membaca Al-Quran. Nih adik-adik yang sekarang belajar baca Al-Quran, perhatikan hadis ini koreknya, mancisnya api neraka itu adalah orang yang pandai membaca Al-Quran. Orang yang alim, ustadz. Semoga Allah menyelamatkan kita semuanya. Fa'utiyabih. Orang ini didatangkan untuk disidang, untuk diadili pada hari kiamat. Dan semua akan disidang di hadapan Allah tanpa ada penerjemah. Tanpa ada penerjemah, nggak ada yang bantuin kalau kita disidang di pengadilan, di mahakim, di dunia ini, ada yang nemanin kita kan? Ada keluarga yang memberikan support kepada kita. Di akhirat nggak ada. Kita sendirian. Fa'arrafahu alaihi ni'amahu fa'arrafaha. Allah akan menunjukkan nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada orang ini. Dan hamba ini mengetahuinya. Iya ya Allah, itu semua nikmat telah kau berikan kepadaku. Kemudian Allah bertanya satu pertanyaan. Fama amilta biha. Kau gunakan buat apa nikmat-nikmat rizki yang aku berikan kepadamu? Apa jawab orang ini? Ta'allamtu fika wa 'allamtu nas wa qara'tu fika al-Qur'an. Ya Allah, dengan semua nikmat yang kau berikan kepadaku, aku ngaji, aku ikut taklim, aku kuliah agama sampai aku menjadi orang alim, menjadi ustaz. Kemudian aku mengajarkan kepada masyarakat, kepada umat ilmu itu demi mengharap ridhom. Wa qara'tu fikal Qur'an dan aku membaca Al-Qur'an karenamu ya Allah. Lillahi ta'ala kata. Kalau seorang ngomong sama saya, Ustaz saya ikhlas Belajar nih Ustadznya akan menjawab apa? Masya Allah, semoga Allah memberikan kekuatan untuk istiqomah gitu kan. Tapi ini sudah selesai masa beramal di dunia. Setelah di akhirat yang ada cuma hanya tinggal pahala surga atau neraka. Ketika orang ini mengklaim dirinya berbuat itu lillahi taala, Allah mengatakan Gadabta Bohong kau. Dusta kau. Innama ta'allamta liuqala alim wa qara'ta liuqala qari. Kau belajar mengaji supaya disebut orang yang alim. Disebut orang yang masya Allah hebat, yang ilmunya jangan ditanya. Dan engkau membaca Al-Quran bukan untuk aku, kata Allah. Kau membaca Al-Quran supaya disebut orang yang pandai membaca Al-Quran. Yang suaranya indah yang suaranya nyaman. Waqat qil dan Allah mengatakan yang kau inginkan sudah kau dapatkan di dunia. Orang-orang sudah memujimu, memujamu, menyanjungmu. Kau mendapatkan nama yang indah di masyarakat. Itu yang kau inginkan. Al-Alim. Allah itu Alamul Ghuyub. Allah mengetahui dengan apa yang terbetik di hati kita. Kemudian fa umira bihi thumma suhiba ala wajhihi thumma turiha finna. Maka diperintahkan kepada malaikatnya orang ini diseret di wajahnya. Kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Padahal orang ini secara lahirnya orang baik. Bukan perampok, bukan pezina. Tapi dia adalah orang yang berbuat baik bukan untuk Allah. Yang kedua, syahid orang yang mati di medan perang berjihad di jalan Allah fa'utiya bihi sama dengan yang pertama didatangkan untuk disidang fa'arrafahu alaihi ni'amahu fa'arafaha Allah tunjukkan nikmat-nikmat Allah maklumkan dia dengan nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada dia dan dia mengakui iya itu semua sudah aku terima nikmat-nikmat itu kemudian Allah bertanya satu pertanyaan fama amilta biha Kau gunakan untuk apa nikmat-nikmatku itu? Apa jawab orang ini? Qataltu fika hatta stushhidtu. Aku berjuang di jalanmu ya Allah untuk menegakkan kalimatmu sampai aku tewas. Mati syahid. Apa kata Allah? Kadzabta. Bohong kau. Dusta kau. Innama qatalta liyuqala jari' Kau berjuang di jalanku supaya disebut pemberani, pejuang, pahlawan, hero, wakotil Dan yang kau inginkan sudah kau dapatkan di dunia. Orang-orang sudah menyebutmu sebagai seorang pemberani, seorang pejuang Islam. Tapi pada hari ini enggak dapat apa-apa dia. Fa rabbihi thumma suhiba ala wajhi thumma turiha finnar. Kemudian orang ini Perintahkan kepada malaikatnya untuk menyeret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga, jawad. Orang yang ahli berderma. Orang kaya yang ahli berderma. Fa'utiyabihi. Didahlankan untuk disidang. Fa'arrafahu alaihi ni'amahu fa'arrafahu. Allah tunjukkan, Allah maklumkan dia dengan nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan di dunia dan dia mengakui semua nikmat itu sudah aku dapatkan. Kemudian Allah bertanya, "Fama amil tabiha?" Kau gunakan untuk apa nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Jawab orang ini, "Ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fihi illa anfaqtu fihi lak." Ya Allah, tidak ada satu jalan kebajikan pun yang kau suka, yang kau cinta, hartamu itu diinfakkan, didermakan di jalan itu kecuali aku telah berderma di jalan itu untuk mengharapkan ridhomu ya Allah. Fakir miskin dia bantu, masjid dia bangun, madrasah-madrasah dia dirikan, janda-janda dia santuni, semua jalan kebajikan, haji, umroh semuanya. Dia mengatakan tidak ada satu jalan kebajikan pun kecuali sudah aku bantu di dalamnya demi mengharapkan ridha apa kata Allah kadzabta bohong dusta innama anfaqta liqala jawab kau berinfak supaya disebut orang yang ahli berderma orang yang mulia yang hatinya baik waqatil dan itu sudah kau dapatkan di dunia sudah kau dapatkan di dunia maka di akhirat tidak dapat apa-apa ya jemaah Allah perintahkan malaikatnya diseret orang lain dilemparkan ke dalam api neraka. Maka ingat, ketika kita beramal tanyakan kepada diri kita. Allah tahu dengan apa yang terbetik di hati kita. Untuk siapa kita beramal? Untuk siapa? Apakah untuk Allah ataukah untuk diri sendiri? Oleh karena itu seperti amalan-amalan kita sebaiknya menyembunyikan amalan kita. Nggak perlu orang lain tahu. Contohnya yang sholat malam, ada orang yang sholat tahajud, masya Allah, dia nggak cerita-cerita sama temannya gitu. Pagi harinya nggak ada yang tahu. Kemudian dia ngobrol sama teman, bercakap-cakap. Kata dia, wah penat badan semua, gitu kan, masya Allah, gitu kan. Kenapa kata? Ya enggak lah, semalam sholat tahajud, gitu kan, masya Allah apa gitu kan? Allah sudah tahu, nggak perlu dikasih tahu orang kampung satu masyarakat pakai mic gitu ya. Nggak perlu gitu. Ya udah. Dan tidak ada famay ya'mal mithqala dzarratin khairan Nggak bakalan hilang dari catatan kita. Allah tahu dan Allah catat buat kita. Maka berusahalah ketika kita beramal baik itu amal soleh atau amal kejahatan. Apa ada yang kepingin dosa-dosanya diketahui orang lain? Nggak ada. Kalau dosa dia simpen gitu. Tapi kalau amal kebajikan itu setannya Masya Allah. Kau coba supaya orang-orang itu berbuat baik juga mencontohmu gitu kan. Bisikan-bisikannya itu macam-macam. Tinggal kita lihat, semoga Allah SWT memberikan keikhlasan kepada kita. Nama yang ke-20 24 24 dan 25 Al-Latiful Khabir Al-Latif Al-Khabir Syekh mengatakan Wahadhan ismani takarrara wuruduhuma mujtami'aini fi iddati ayatin al-Qur'an Karim. Dua nama ini telah disebutkan di dalam al quran Karim secara bersamaan di beberapa tempat. Al-Latif Al-Khabir. Di antaranya firman Allah la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Pandangan manusia itu tidak dapat meliputin Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah meliputi segala pandangan di muka bumi ini. Wahuwal latiful khabir. Dan dia maha latif dan maha khabir. Apa makna latif khabir ini? Al-khabir kata Syekh, فَمَعْنَهُ alladhi adraka ilmuhu sarair. Yang ilmunya, yang namanya al-khabir, itu kalau dalam bahasa Indonesia biasanya disebut al-khabir ini orang yang ahli. Orang yang yang mengetahui detail urusan-urusan. Ini ahli mesin umpamanya. Dia tahu tuh dengan semua urusan mesin. Untuk Allah yang disebut Al-Khabir adalah alladzi adraka ilmuhu sarair, yang ilmunya meliputin segala yang rahasia. Wattala'a ala maknunid dhamair dan dia melihat mengetahui dengan apa yang tersimpan di dalam domir, di dalam hati. Itu al-khabir. Wala ifil umur dan perkara-perkara yang kecil, yang detail Allah tahu. Wa alima khafiyatil budur. Allah mengetahui subhanallah. Biji-biji yang ditanam dimasukkan ke dalam tanah itu Allah tahu. Wa daqa'ikiz dzarrat dan atom-atom yang kecil itu yang sampai terkecil Allah mengetahuinya. Fahuwa smun yarji'u fi madlulihi ilal ilmi bil umuril khafiyah. Makna khabir ini kembali kepada makna ilmu tadi, al-alim yang mengetahui dengan hal-hal yang tersembunyi allati hiya fi ghayatil lutfi was yang sangat kecil dan detail sekali, sangat lembut sekali yang mungkin mata tidak bisa memandang. Sekarang ini ada alat yang lebih dari mikrosuf ya. Kok mikrosuf? Mikroskop. Ada apalagi uh, eh, ya alat-alat yang untuk mengetahui sel, ada lagi mikrosel, ada lagi mungkin yang di dalamnya lagi. Itu manusia membuat alat itu dan itu belum belum detail dia melakukannya. Allah mengetahui khabir dengan yang seperti itu. Wa min babi aula wa ahra ilmuh bi zahirul jaliyah. Kalau dengan yang detail Allah mengetahui dari makna khabir itu apalagi dengan yang jelas. Wa ammal latif falahu ma'nayan. Adapun makna latif, al-latif yang nama Allah al-latif ini, maka dia memiliki dua makna. Yang pertama al khabir sama artinya dengan al khabir yang baru saja kita sebutkan. Wa huwa anna ilmahu daqqa wa latufa hatta adraka sarair wa dhamar wal khafiyat. Yang ilmunya itu meliputi segala yang detail yang kecil-kecil Allah mengetahuinya. Adapun makna yang kedua dari al-latif alladhi yusilu ila ibadihi wa awliyaihi masalihahum bilutfihi wa ihsanihi min turuqin la yash'uruna بها. yash'uruna biha makna keduanya adalah yang menghantarkan kepada hamba-hambanya kepada kekasih-kekasihnya apa yang mereka perlukan maslahat-maslahat buat mereka dengan kelembutannya lutuf ini bisa berarti lembut dengan kelembutannya dan kebaikannya min turuqin la yash'uru la yash'uruna biha dari lorong-lorong dari jalan-jalan yang dia tidak merasa wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib urusannya dimudahkan semua buat dia rizkinya dilancarkan dia tidak mengira subhanallah ada rizki ada orang-orang yang hidupnya pas-pasan. Entah di Malaysia ini apa bahasanya pas-pasan. Berkecukupan. Berkecukupan. Ketika dia, dia hendak beli kereta, cukup duitnya. Ketika mau berangkat haji, cukup duitnya, masya Allah. Ketika mau bikin rumah, cukup duitnya. Ini kan nikmat gitu kan. Cukup duitnya. Dia kadang-kadang tidak merasa Allah Hantarkan kebaikan-kebaikan dari jalan-jalan yang tidak melihatnya. Itu yang bermakna latif. Jadi al-latif al-khabir memiliki makna ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaqa Apakah yang mengetahui itu tidak? Apakah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Padahal dia yang menciptakan. Wa huwal latiful khabir dan Allah yang maha latif yang mengetahui hal-hal yang detail yang dia menghantarkan kebajikan kepada hamba-hambanya dan dia maha mengetahui semuanya. Di antara kita kalau membangun sesuatu, umpamanya ada seorang engineer membuat kereta. Tahu-tahu keretanya rusak, tidak bisa jalan. Dia tidak tahu tuh apa penyebabnya gitu. Dia bongkar, dia ini, itu dia cari tahu. Sangat jauh berbeda dengan sang pencipta yang dia tahu dengan hambanya semuanya luar dalam. Allah mengetahui dengan apa yang ada pada diri kita. Yang ke-26. Subhanallah. Dan 27 Al-Afu Al-Ghafur Al-Afu Al-Ghafur Al-Afu artinya Yang maha pemaaf Yang maha memberikan maaf Al-Ghafur adalah yang maha mengampuni Apa sama terjemahannya di bahasa Malaysia Bahasa Melayu Al-Afu artinya yang maha memaafkan Al-Ghafur maha mengampuni Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Zalika wa man aqaba bimithli ma uqiba bihi thumma bughiya alaihi la yansurannahu Allah Inna Allah la'afuwun ghafur sesungguhnya Allah itu maha pemaaf dan maha pengampun faulaika asallahu an ya'fuan anhum dan orang-orang itu semoga Allah memaafkan mereka wa kanallah afuwan ghafura sesungguhnya Allah itu maha pemaaf dan maha pengampun apa arti al-afu Syekh menjelaskan di sini wal afu huwa alladhi yamhu sayyi'at wa yatajawaz 'anil ma'asi wa huwa qaribun minal ghafur walakinnahu ablaghu min arti afu ini adalah yang menghapuskan dosa-dosa, menghapuskan kesalahan-kesalahan, dan waitajawas anil maasi dan kemaksiatan-kemaksiatan itu dimaafkan. Dan makna afu menurut Syekh disebutkan di sini itu dekat dengan makna ghafur. Akan tetapi al-afu itu lebih utama daripada al-ghafur. Maknanya lebih tinggi daripada al-ghafur. Fa innal ghufran yumbi'u anis sitir. Adapun makna ghufran, ampunan itu mengisyaratkan kepada makna menutupi. Ditutupin dosanya, tapi tidak dihapuskan. Tidak diungkap dosanya, ditutupin. Wal afu yumbi'u anil mahu. Sedangkan kata afu itu mengisyaratkan kepada penghapusan. Jadi dosanya itu dihapuskan. Ada orang yang punya dosa, Dicatat nih. Kau punya dosa nih. Satu, dua, tiga, empat, sepuluh gitu kan. Kemudian ditutup. Sudah, berangkat kau. Tapi dosanya tercatat tidak? Ada tercatat sih. Ini makna gufron. Dia tidak diberi sanksi, tapi dia ditutupin dosanya. Mana afu menurut Syekh Abdul Razak disebutkan oleh para ulama juga, makna afu itu ini dosa-dosanya yang 20 ini dihapuskan kosong itu nggak ada dosa. wal afu wahada halul iqtiran itu kalau mana afu dan ghafur kalau nama Allah al afu dan al ghafur dalam satu redaksi disebutkan maka maknanya berbeda mana al ghufran yaitu menutupin dosanya kemaksiatannya dan makna afu itu menghapuskan adapun ketika disebutkan secara tersendiri maka maknanya sama antara afu dan ghufran wa afuhu ta'ala nau'an dan maaf Allah itu ada dua macam maaf yang Allah berikan itu ada dua macam yang pertama afuhul am an jami'il mujrimin minal kuffari wa ghairihim bidaf'il uqubatil mun'aqidati asbabuha wal muqtadiyati liqat'in ni'ami anhum. Maaf Allah kepada semua makhluk. Kepada orang-orang yang kafir. Kepada orang-orang yang berbuat jinayat-jinayat. Yang berbuat jarimah-jarimah. Berbuat kriminal. Allah maafkan mereka. Itu maaf umum Allah dengan tidak memutuskan nikmat kepada mereka. Orang-orang kafir yang dia tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengabdi kepada Allah, orang-orang musyrik yang dia menyembah kepada patung-patung umpamanya, Allah memaafkan dia dengan tidak memutuskan nikmatnya. Padahal seharusnya orang yang berbuat dosa seperti itu udah diputus nikmat itu, tapi Allah memaafkan mereka. Wa huwa yu'afihim wa yarzuquhum wa yudirru alihimun ni'am zahirah. Allah Subhanahu wa taala memberikan afiah kepada mereka, kesehatan di tubuh mereka, kenikmatan rizki dalam kehidupan mereka, nikmat-nikmat secara zahir dan batin Allah beri mereka, wa yabsut lahumud dunya dan dunia Allah buka untuk mereka. Wa yu'tihim min na'imiha wa manafi'aha wa yumhiluhum wa la yuhmiluhum bi'afwihi wa hilmihi subhanahu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan maslahat-maslahat, manfaat-manfaat di dunia ini. Allah menangguhkan mereka, tidak memberikan azab langsung. Allah menangguhkan, tapi Allah tidak lupa. Bukan berarti orang kafir itu ya ini kok tidak diazab di dunia, kok hidupnya nikmat. Kok usahanya, perdagangannya, perniagaannya lancar, bahkan keuntungannya banyak sekali. Itu Allah maafkan di dunia, Allah tangguhkan. Walakin yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihil afsar Allah undur buat dia azab kelak untuk hari kiamat. Ini maaf yang pertama. Maaf yang kedua adalah maaf yang khusus. Maaf yang khusus ampunan yang spesial, yang istimewa yang diberikan kepada hamba-hambanya yang bertaubat yang memohon maaf kepada Allah orang-orang yang ahli ibadah orang-orang al-musabina bil masaib yang terkena musibah yang terkena malapetaka fakullu man taba ilahi taubatan nasuha Siapa saja yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenarnya yang ikhlas untuk Allah yang universal, yang general, umum taubatnya dia. Syaratnya taubat itu apa? Fadl jemaah. Nah, mana yang syaratnya taubat nih? Kita nih semua punya dosa? Ada yang nggak punya dosa di sini? Saya kasih hadiah semua nggak apa-apa. Biarlah sekalian, betul ya. Yang nggak punya dosa siapa di sini? Angkat tangan. Kita kasih semuanya nih. Saya yakin semuanya punya dosa. Ustadznya yang di sini banyak dosanya. Apa syaratnya tobat? Allah itu afun Ghafur. Maaf yang khusus yang istimewa itu diberikan kepada hamba-hamba yang bertobat dengan tobat yang nasuha. Apa syaratnya tobat nasuha? Tafadhol. Ya, silakan. Yang pertama menyesal. Yang kedua tidak tidak mengulangi. Iya. Yang ketiga benci. Yang pertama menyesali. Yang kedua tidak mengulangi. Yang ketiga benci. Setuju jaman Pak setuju. Tafadhol. Menyesal yang kedua? berazam untuk tidak mengulangin dia beristighfar pada waktu pintu tobat belum ditutup. Kayaknya kita minum dulu lah. Antum kan bisa minum lah. Bismillah. Abu Talha. Ini yang lain dapat minuman juga. Spesial, ini tobat yang spesial gitu kan. Iya. Siapa yang mau nambahin? Tinggal satu nih. Masya Allah. Gak ada hadiahnya, tinggal satu ini. Jawabannya satu, satu, tinggal satu. Berhenti berazam untuk tidak mengulangi kembali. Masya Allah. Fadal fadal antum. Beramal soleh. Wa amila solehan. Iya di surat Al-Furqan. Tapi tiga ini yang terpenting. Tiga hal ini. Yang pertama menyesali perbuatan dosanya. Jangan minum arak tadi menyesal dia berbuat dosa aku ini nyesal berbuat minum arak ini ya mamanya ya bismillah dia tuh belum tobat dia menyesal yang kedua harus meninggalkan perbuatan dosa itu dia tinggalkan yang ketiga berazam untuk tidak mengulangi bukan tidak mengulangi tapi berazam karena manusia ini subhanallah inilah afu dari Allah subhanahu wa ta'ala kita berbuat dosa Kemudian kita bertobat dengan tiga hal ini. Meninggalkan, menyesali, dan berazam untuk tidak mengulangi. Tentunya ya beramal soleh kemudian dia setelah itu. Itu termasuk syarat yang lazim. Kemudian dia mengulangi kembali dosa yang sama. Apakah kalau dia bertobat Allah terima? Iya, Allah terima. Karena ketika pada awalnya dia berazam untuk tidak mengulangi. Bukan berazam untuk tidak mengulangin karena tidak punya uang. Aku nggak mau minum arak Kenapa? Ya nggak punya duit, nggak punya uang lah, gitu kan, seperti itu. Itu nggak diterima tobatnya. Ya Allah, fadl Habib. Silakan. Bagi tiga itu. Iya, dibagi tiga. Karena jawabannya tadi satu, satu, satu. Nah, itu syaratnya tobat jadi orang kalau mau bertobat yang urusannya dengan Allah tiga hal. Tapi kalau urusan dengan manusia maka harus istihlal. Kita memohon maaf kepada dia agar dia menghalalkan apa yang pernah kita lakukan kepada dia. Itulah ampunan dan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sebagian di antara kita ini pernah disakitin sama orang lain Pernah nggak? Insya Allah, yang namanya orang hidup dalam dunia ini hidup bersama-sama. Itu pasti terjadi gesekan. Di masjid aja lah Biasanya kalau kajian bersama ada yang kakinya naik ke kaki temannya gitu kan. Kalau sholat meluruskan soft ada yang kakinya nginjak kaki kita gitu kan. Kita ya Allah ini orang nggak kelihatan kaki gitu kan. Kadang-kadang itu wajar, itu biasa. Itu biasa. Karena kita hidup bersama-sama. Kita tidak hidup sendirian. Kita menyakitin orang dan kita, orang menyakitin kita di dalam kehidupan dunia ini wajar. Tapi bagaimana kita memaafkan dia? Yang berat, kita akan belajar dari nama Allah Al-Afu, ya, yang Maha Pemaaf ini. Supaya kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan ini. Bagaimana yang pertama tadi kita faham menghafalkan, menghitung jumlahnya, kemudian kita memahami dan mempraktekkan dalam kehidupan ini. Yang ketiga, bertawasul dengan asma Allah al-husna itu sendiri. Dalam kehidupan ini, kita sering tertusuk duri. Ada orang yang tertusuk duri di kakinya kan? Sakit. Dan kita berusaha untuk mengeluarkan duri itu. Kadangkala kalau kita tidak bisa mengeluarkan sendiri, maka kita akan ke dokter, ke hospital, supaya duri itu dikeluarkan. Begitu pula duri di dalam hati kita. Ada saudara-saudara kita yang menyakitin kita, yang berbuat salah sama kita. Maafkanlah dia. Maafkan gak jamaah? Ya Ustaz, kalau sekali Anda maafkan, kalau sekali Ustaz, dua kali anda maaf, tiga kali tiada maaf bagimu. Manusia seperti itu. Ingatlah kepada Allah Jalla Jalla. Kita ini berbuat dosa sama Allah terus. Hari ini, besok terus. Ketika kita mengatakan astagfirullah, Allah ampuni tidak? Allah ampuni. Allah maafkan dosa-dosa kita. Maka ketika ada orang lain berbuat dosa sama kita, kita maafkan dia. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah putrinya Aisyah radhiyallahu taala anha istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam difitnah berzina Bagaimana tidak sakit hati putrinya difitnah berzina di antara yang menfitnah putrinya ini adalah sepupunya yang bernama Mistoh. Sepupunya ini adalah orang yang suka disantuni tiap bulan itu itu mendapatkan santunan dari Abu Bakar. Yang menyakitin itu ternyata sepupunya sendiri. Maka rasa sakit di hati semakin berat. Maka Abu Bakar setelah kejadian itu dia bersumpah tidak akan membantu Mistoh. Dia bersumpah. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah mereka memaafkan. Hendaklah mereka melupakan tu dosanya. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak suka Allah mengampuni dosa kalian? Abu Bakar setelah turun ayat itu mengatakan, "Bala." Ya ya Allah, tentu kita ingin kau memaafkan. Maka Abu Bakar kembali membantu misbah itu. Maka ingat kalau ada orang yang berbuat dosa sama kita sekali, dua kali, tiga kali, maafkan Pak. Karena tidak enak menyimpan dendam di dalam hati. Orang kalau sakit hati ini, kalau tidak memaafkan, setiap ketemu sama saudaranya, dia melihat hatinya itu sempit gitu kan. Jantungnya dok dok dok dok dok. Eh, kenapa kata dia? Sakit jantung tidak? Karena melihat nih, melihat saudaranya gara-gara dia menyimpan dendam di dalam hatinya jangan jangan sampai rasa sakit hati itu seperti duri yang di kaki kita yang kalau dibiarkan akan membusuk di sana hati kita juga yang menyimpan dendam akan membusuk gara-gara kita tidak memaafkan maka para jamaah maafkanlah orang dan teruslah memohon maaf kepada Allah jangan sok suci sok bersih seakan-akan tidak pernah berbuat dosa. Kita banyak dosanya. Yang jadi masalah ada orang yang tidak tahu kalau dia berbuat dosa. Dia merasa benar. Ini yang bahaya karena dia tidak bakalan minta maaf. Dia tidak akan memohon ampun kepada Allah karena dia merasa telah berbuat amal kebajikan. Kita lanjutkan ke yang nomor 28 28 29 30 Al-Ali Al-A'la Al-Muta'al Al-Ali Al-A'la Al-Muta'al Yang semuanya bermakna Allah itu tinggi Di atas Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman, Wahwal aliyul azim." Dan Allah itu Maha Ali, Maha tinggi dan Maha agung. Al-A'la. Siapa yang tahu di mana nama Allah Al-A'la disebutkan? Angkat tangan. Fadal. Di surah Sabbihisma rabbikal a'la. Masya Allah. Ini hadiahnya menggapai keluarga Sakinah. Belum Sakinah Mudah-mudahan Sakinah. Ya, ini hadiahnya. Sabbihisma rabbikal a'la. Itu nama Allah disebutkan di surat Al-A'la. Kemudian alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Allah Maha mengetahui dengan yang gaib dengan yang nampak kemudian Allah Maha Besar Al-Kabir Al-Muta'al Allah itu Maha Tinggi Syekh mengatakan wahadil asma tadullu ala uluwihil mutlaq bi jami'il wujuh wal Nama yang tiga ini semuanya menunjukkan atas ketinggian Allah Jalla Jalaluh dari semua sisi. Dari semua sisi pandang Allah itu tinggi. Fahuwal aliyu uluwadha. Allah secara zatnya itu tinggi. Di atasan. Qadistawa alal arsh. Dia telah berada tinggi di atas arasnya, di atas singgah sana Allah Jalla Jalaluh. Wa ala ala jami'il kainat. Dia berada di atas semua makhluknya, semua ciptaannya. Wa bayanaha dan dia tidak menyatu dengan makhluknya, berada di atas sana. Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah Ar-Rahman berada tinggi di atas arasnya. Wa qala ta'ala fi sitti ayatin minal Qur'an. Dan Allah menyebutkan di enam ayat di dalam Al-Quran. Thumma stawa alal arsh. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi ini, Allah menuju ke atas arsnya tinggi di atas sana ai makna istawa ala wartafa'a alaihi dia berada tinggi di atas sana suatu ketinggian yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala wa huwal aliyu uluwal uluwa qadrin dan Allah tinggi secara martabatnya secara kedudukan secara kekuasaannya wa huwa ulu sifatihi wa azamatiha yaitu ketinggian sifat Allah jalla jalaluh keagungan sifat-sifatnya fa inna sifatihi azimatun la yumathiluha wa la yuqaribuha sifatu ahad sifat Allah itu tidak menyerupai tidak menyamain satu sifat pun dari makhluk enggak ada yang sama Allah tinggi bal la yutiqul ibad an yuhitu bi sifatin wahidatin min sifatih Manusia semuanya tidak bisa meliputin satu sifat Allah. Menguasainya, mengetahuinya. Satu sifat Allah nggak bisa. Secara keseluruhan dia tidak bisa. Wahwal aliyu uluwa qahrin. Dan Allah maha tinggi dengan kekuasaan. Zatnya tinggi. Kedudukannya tinggi. Kekuasaannya pun tinggi haitsu qahara kullasyai. Semuanya berada di bawah kekuasaan Allah, semuanya. Firaun pernah mengatakan ana rabbukumul a'la. Firaun pernah mengatakan akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Fa akhadhahullah al akhirati wal ula. Ketika dia mengatakan itu maka Allah mengazab dia memberikan sanksi kepada dia di dunia dan di akhirat dia menjadi orang yang mengaku paling tinggi kemudian dia menjadi orang yang paling rendah yang tidak disebutkan Fir'aun di mana-mana di kitab apa saja kecuali disebutkan sebagai orang yang rendah karena dia mengaku tinggi mengaku berada di atas wadanatit lahul kainatu bi asriha Fajami'ul khalqi nawasihim biyadih. Semua ciptaan Allah itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk Allah itu ubun-ubunnya berada di tangan Allah. Fala yataharrak minhum mutaharrik. Tidak ada satupun yang bergerak. Tidak ada satupun yang bergerak. Wala yaskunu sakin. Tidak ada satupun yang diam. Illa biiznih kecuali itu dengan izin Allah. Seorang bisa mengangkat tangannya karena izin Allah. Dia meletakkan tangannya pun karena izin Allah. Wa masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi. Tapi apa yang Allah tidak kehendaki tidak bakal terjadi. Dalam hadis riwayat Tirmizi. Antum ingat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam makan bersama sahabatnya ada di antara mereka satu orang yang makan dengan tangan kiri. Dia makan dengan tangan kiri. Rasul sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada dia, kul ini, makanlah dengan tangan kananmu. Karena apa? Karena setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Orang ini mengatakan, la astati' Aku tidak bisa makan dengan tangan kanan. Maka Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam lastata'ta. Semoga engkau tidak bisa. Semoga engkau tidak bisa. Apa kata para sahabat? Fama ru'iya ba'da dzalika yarfa' yaminahu. Mulai sejak saat itu dia tidak pernah kelihatan mengangkat tangan kanannya, lumpuh tangan kanan. Ingat Allah itu tinggal kun fayakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak bakal terjadi. Andai kata semua manusia berkumpul untuk berbuat jahat sama kita. Kalau Allah tidak berkehendak tidak bakalan terjadi. Karena semuanya berada dalam genggaman Allah Jalla Jalaluh. والإيمان بعلو الله على خلقه يورث العبد تعظيما لله وذلا بين يديه dan beriman dengan ketinggian Allah Jalla Jalaluh ini membuat hamba tunduk rendah diri tidak sombong dia wan kisaran lahu wa tanzihan lahu anin naqais wal uyub dan menyebabkan dia itu ketika berhadapan dengan Allah dia merasa di bawah dan dia akan menyucikan Allah dari segala kekurangan dan aib-aib dan dia akan ikhlas jauh dari perbuatan syirik karena dia tahu Allah yang memiliki semuanya ini Allah Allah yang berada di atas sana orang-orang kalau ditanya eh gimana urusanmu apa jawab dia terserah yang di atas sana iya. terserah yang di atas sana Ketika dia yakin bahwasanya Allah ada di atas sana, maka semua urusannya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau gimana ya terserah yang di atas sana. Saya hanya memohon kepada yang di atas dan beriman dengan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk membuat hamba semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa jemaah? Yang ke-31. dan 32 Al-Kabir Al-Azim Al-Kabir Al-Azim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Alimul ghaibi wa syahadah Al-Kabir Muta'an Dia mengetahui yang gaib Yang nyata Dia maha kabir Maha besar Dan maha tinggi Di surat Ar-Ra'ad ayat 9 Al-Azim Siapa yang menyebutkan Nama Allah Al-Azim di dalam Al-Quranul Karim Di mana? Banyak kali Di sebuah ayat yang semuanya hafal Semuanya insya Allah hafal Sampai anak-anak kecil tuh Kalau mau tidur disuruh baca Sama orang tuanya Fadol ibu-ibu ya kita pertanyakan kepada ya kaum muslimat di belakang sana. Tafadhol. Iya, silahkan. Surat apa? Di ayat kursi. Nah, Masya Allah. Di ayat kursi. Gimana ayatnya? Wala ya'udu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Allah maha tinggi dan maha agung apa makna al-kabir apa makna al-azim kalau secara bahasa Indonesia kita ini kadang-kala sulit menerjemahkan kalimat kabir azim itu dengan satu kata ke dalam bahasa Melayu atau ke dalam bahasa Indonesia atau ke dalam bahasa Inggris karena dia memiliki makna yang luas sekali sehingga harus diterjemahkan dengan dia dengan penjelasan yang agak panjang. Syekh menjelaskan dalam bahasa Arab saja. Apa katanya Syekh di sini? Ai alladzi lahul kibriya'u na'tan wal 'azamatu wasfan. Dialah yang memiliki kebesaran sebagai sifatnya dan keagungan sebagai sifat dia juga. Qala ta'ala fil hadithil qudsi. Allah berfirman di dalam sebuah hadis yang qudsi. al Kibriya Urida'i wal azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu finnar rawahu Ahmad wa Abu Dawud hadis ini sahih hadis qudsi apa perbedaan hadis qudsi dengan Al-Qur'an Fadl Yang sudah jawab jangan jawab lah Yang lainnya Ayo. Hadis qudsi sama Quran. Apa bedanya? Tafadhol. Yang keras nggak dengar lah, yang keras suaranya. Kalau kalau hadis qudsi Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Quran, Al-Quran kalamullah. Iya, Al-Quran jelas kalamullah. Hadits kursi juga kalamullah. Tapi ini yang dibicarakan. Perbedaan antara Al-Quran dengan hadits kursi. Yang pertama apa? Mana ada yang menjawab situ? Nah, silahkan. Iya, nggak boleh baca hadis kursi waktu sholat. Waladzolin, amin. Mau baca ini, al kibria uridai. Itu sama makmumnya diturunin itu. Eh, ini baca Quran baca apa gitu kan. Padahal ini hadis qudsi kalamullah, tapi tidak boleh dibaca ketika sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang keras lah. Keras sedikit lagi. Anu, minum-minum air dulu nggak apa-apa, biar keras suaranya. Nggak, nggak dengar. Al-Quran Al-Quran sumber umat Islam yang pertama Hadith Qudsi sumber Islam yang kedua yang kedua gitu. Itu sunnah mah. Al-Quran dan sunnah. Oke. Okay. Ya, tafadhol ini hadiahnya. Nah. Untuk yang pertama tadi. Nah, <laughs> barakallahu fikum. Ya, hadis kutsi bacanya itu tidak seperti Al-Qur'an. Kalau baca Al-Qur'an satu huruf dapat sepuluh kebaikan. Baca hadis kutsi tidak seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang untuk membuat seperti Al-Qur'an. Tapi tidak seperti hadis qudsi ini. Itu beberapa perbedaan tentang hadis qudsi Allah mengatakan di sini al-kibriya Urida, Keagungan itu adalah selendangku. Wal azamatu izari. Dan kebesaran itu adalah izar ini terjemahan bahasa indonesia sarungku. Di sini sarung juga kan? Sama, kain sarung itu. Faman naza'ani wahidan minhuma barang siapa yang ingin memakai satu di antara keduanya dari aku, qadzaftuhu finna. Allah akan mulai aku akan melemparkan dia ke dalam api neraka. Ada orang-orang yang sombong. Ada orang-orang yang merasa besar. Yang seakan-akan dia lebih besar dari orang lain. Sehingga dia kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang kibir, sombong ini apa kata Rasulullah SAW batarul haqqi wa ghamtun nas orang sombong itu adalah orang yang meremehkan orang lain dan menolak kebenaran maka ingat yang besar hanya Allah ketika kita sholat apa yang kita baca Allahu Akbar Subhanallah ingat kita baca Allahu Akbar untuk menunjukkan memang Allah yang paling besar. Walaupun kita jenderal bintang emat empat, Masya Allah, dihormati di masyarakat, tapi kita tetap kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah kita, kalau Allah akan bakar, jangan rumah kita. Antum tahu dengan kejadian tsunami. Berapa ratus ribu yang di Indonesia tsunami di Aceh itu. Berapa ratus ribu hanya dalam bilangan menit Allah hancurkan semuanya. Itu masih lama Ustaz. Bicara yang dekat inilah. MH MH 73 730 MH 730 itu orang-orang kaya yang naik orang-orang pinter tapi semuanya hilang Jangan jasadnya, keluarganya ingin membumikan jasad keluarganya tidak ada. Maka ingat ketika kita berada di atas pesawat ingat dengan Allah Jalla Jalaluh. Kalau Allah memenghancurkan itu pesawat, itu plane habis dalam sekejap. Ketika kita ruku, apa yang kita baca? Subhana rabbiyal azim. Kita ingat ya Allah kau yang maha agung maha suci engkau ya Allah Ketika kita, kita ruku Apa yang kita baca? Subhana Ketika kita sujud Kita membaca Subhana Rabbiyal A'la Bayangkan ketika kita meletakkan kening kita di bumi Allah Kita meletakkan kepala kita lebih rendah dari belakang kita Benar-benar menempel dengan bumi Allah Di situ kita mengatakan Subhana Rabbiyal A'la Allah yang maha tinggi Allah. Allah yang maha tinggi. Maka ingat, kalau ada yang merasa besar, merasa agung, dia itu digigit semut aja sakit. Ya. Falahu subhanahu wa ta'ala al-kibriya wal-azamah الوصفان اللذان لا يقادر قدرهما ولا يبلغ العباد كنههما dua sifat ini yang manusia tidak bisa menggambarkannya Enggak bisa sampai kepada gambaran yang sebenarnya enggak bisa. Wal muslim idza taqada wa amana bi anna Allaha akbar min kulli syai'. Seorang muslim ketika dia yakin Ketika dia beriman bahwasanya Allah lebih besar dari segala sesuatu. Wa anna kulla syai'in mahma kabura yasghuru 'inda kibriya illahi wa 'azamatihi. segala sesuatu walaupun dia besar di hadapan Allah dia rendah tetap di hadapan kebesaran Allah dia tidak ada apa-apanya antum bisa bayangkan bumi ini di galaksi ini besarnya seperti apa di galaksi galaksi apa namanya kita galaksi tata surya ini Besarnya seperti apa digambarkan oleh orang-orang yang menggambarkan bumi ini dengan matahari, dengan yang lain-lainnya. Kecil sekali. Kita itu ada di situ tuh. Nggak kelihatan. Tidak kelihatan kita di situ itu. Kok ada yang merasa besar? Maka kita beriman dengan kebesaran Allah Jalla Jalaluh Seorang yang beriman dengan hal itu dzalla li rabbih wan kasara baina yadayhi, maka dia akan merasa merendah diri, akan tunduk di depan Allah Subhanahu wa taala wa sarafa lahu anwa'al ibadah dan semua bentuk pengabdian ia akan berikan kepada Allah. Muncul tuh inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Udah, aku mau minta sama siapa? Semuanya dari Allah dan aku ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa taqad annahu al-mustahiqqu laha siwa. Maka dia ketika melihat Allahu Akbar, dia akan mengetahui bahwasanya yang berhak mendapatkan pengabdian dari dia hanya Allah. Tidak ada yang lain. وعرف أن كل مشرك لم يقدر ربه العظيم حق قدر dan semua orang yang berbuat syirik semua orang yang berbuat kesyirikan yang menyekutukan Allah Jalla Jal dengan sesuatu dengan makhluknya pada hakikatnya dia belum mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala keagungan Allah kok bisanya di Indonesia itu di Solo apa di Jogja ada Kiai Selamat. Kiai ini jangan dikira manusia. Kiai Selamat ini kerbau. Kerbau. Katanya orang Jawa kebu turis katanya. Kerbau warnanya agak keputih-putihan itu kerbau di dikeramatkan ya, diagungkan subhanallah. Ketika ada hari tertentu pada hari Asyura itu biasanya kerbau itu dikeluarkan dari istana, dari keraton. Itu orang berebut kotorannya. Orang-orang berebut kotorannya ditaruh di dagangannya supaya laris. Nauzubillah. Ini makhluk yang dia itu kerbau itu bingung dia. Yang lihat nih orang Kok kotoranku dipegang-pegang itu kan? Tapi manusianya ini nak, na'udzubillah kemana akalnya? Seperti orang-orang musyrik di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Umar bin Khattab menjelaskan kita ini benar-benar jauh dari akal sehat kita. Kita itu kalau dalam perjalanan, ketika dalam satu perjalanan dia mesti cari batu yang paling bagus untuk disembah. Oh ini batu paling bagus. Ketika sudah berdoa dengan batu ini, kemudian dilihat ada batu lain yang lebih bagus, dibuang nih batunya. Oh, jelek nih. Tuhannya itu bisa dibuang-buang kayak gitu. Kemudian disebutkan oleh para sejarawan mereka itu kadang-kala menyembah kurma. Mereka yang namanya orang musyrik itu sudah tergantung dengan benda. Orang yang beriman yu'minuna bil ghaibi. Dia beriman dengan yang gaib, tidak tampak, tapi dia beriman. Tapi ada orang-orang musyrik yang dia beriman dengan yang benda, yang tampak. Mereka menyembah kurma yang dimodel ya. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Insya Allah jadi ustaz nanti ya. Iya. Iya katanya amin. Bilang amin lah. Sampai mana kita jamaah? Ini mah Kurma itu dibentuk ya kurmanya disembah sama mereka ketika lapar dimakan Tuhannya. Wa ma qadarullah haqqa qadrih mereka itu. Padahal semua langit dan bumi ini ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Semua akan dilipat. Ya, kata Syekh di sini, aina uqulul musyrikin? Kemana akalnya orang-orang musyrik itu? Maka kita heran, mereka menyembuat patung itu yang buat siapa? Mereka. Ketika patung itu ada ada burung yang mengotori patung itu, kira-kira patung itu bisa membersihkan kotoran burung itu? Nggak bisa, itu orang yang bersih, Tapi disembah. Ya, entahlah. Kadang-kala memang ada orang-orang yang Ya akalnya kemana kita nggak tahu. Tapi ingat, salat kita kita memulainya dengan Allahu Akbar. Ruku kita dengan Subhana Rabbiyal Azim. Ini menunjukkan bahwasanya Allah yang Maha Agung dan kalau kita sholat menghayati sholat kita supaya khusyuk, ya menghayati maknanya. Ada orang-orang yang sholat Allahu Akbar itu kereta udah dikunci belum ya? Nah, Allahu Akbarnya kemana nggak ada dia. Ketika dia Allahu Akbar itu kereta dikunci nggak dikunci Allahu Akbar. Kalau Allah berkehendak yang udah dikelok hilang. Tapi ada orang-orang yang Allah berkehendak kebaikan sama dia. Kontak motornya itu atau mobilnya di dalam nggak hilang. Itu kalau Allah beri. Jadi semuanya kita serahkan kepada Allah ketika kita mengatakan Allahu Akbar yang ke 33 dan 34 Alhamdulillah Masih lama jemaah Mau break 10 menit? Boleh? Iyalah karena kita lihat semuanya udah Coklatnya dimakan dari tadi gitu kan. Selesai-selesai <laughs> Ya kita break 10 menit Insyaallah kemudian kita lanjutkan kembali. wasallallahu ala nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa